اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طيب الحمد لله malam hari ini kita membahas dunia lain ya Semoga antum tidak masuk ke alam lain alias ngantuk tidur. <laughs> ya. Karena kadang-kadang ngaji itu baru setengah jam sudah masuk ke alam lain, yaitu alam tidur. Uh, dari sejak setan iblis diusir oleh Allah sampai kiamat setan bersama bala tentaranya berusaha dengan sekuat tenaga bahkan dengan sumpah untuk menyesatkan anak Adam dan untuk kelancaran proyek itu iblis minta dua syarat kepada Allah. Satu minta umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Gak usah Nggak usah ke ngadep ke saya. Saya kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. <laughs> eh, terus terang Iya. Soalnya iya. Kalau AC cocok. <clears throat> Dia mengatakan wa andirni ila yumi yub'asun tundalah umurku sampai hari kebangkitan Allah jawab innaka idzam minal mundarin kamu termasuk orang-orang yang ditunda. Yang kedua, dia minta bala tentara. Dan Allah juga kabulkan. Dari bala tentara yang jalan kaki, naik kuda, kerahkan sehingga Rasulullah SAW mengatakan inna iblis yad'a arsyahu 'alal ma sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air wa yubuthu tharayahu min huna menebarkan bala tentaranya dari sana fa'aqrabuhum minhu manzilatan yang paling dekat tempat tinggalnya eh posisinya dengan iblis a'dhamuhum fitnatan yang paling besar fitnahnya satunya lapor iblis saya telah membuat dia murtad dikecilkan oleh iblis kata iblis sebentar lagi dia masuk Islam semua laporan diremehkan iblis. Akhirnya salah satu setan mengatakan bala tentaranya, aku tidak tinggalkan suami istri melainkan telah cerai. Kemudian bala tentara itu dirangkul, dipeluk dan iblis mengatakan ni'ma anta sebaik-baik bala tentara adalah kamu. Ya. Oke, ini mukaddimah. Hadirin sekalian untuk masuk pembahasan menaklukkan gangguan jin, sihir dan ain kita tidak boleh lepas dari tiga prinsip. Prinsip yang pertama wajibnya iman kepada perkara gaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan termasuk gaib adalah jin setan. Walaupun setan itu ada dua, setan dari kalangan jin sama setan dari kalangan manusia. Dan Allah sudah wanti-wanti jauh-jauh hari kepada kita. Alam a'had ilaikum ya bani آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam jangan sembah itu setan karena musuhmu paling nyata. Nanti kita akan tampakkan bagaimana bentuk sengitnya permusuhan setan sama kita. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin demikianlah saya jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan jin dan manusia malah disebutkan dalam satu asar bahwa syaitan manusia itu lebih berat ketimbang syaitan jin syaitan jin dengar adan lari iya enggak syaitan manusia dengar adan malah ambil gitar Nah itu parah nggak? Coba setan jin antum bacain ayat kursi lari. Coba setan mau bacain ayat kursi. Sampai antum domber <laughs> nggak akan bahkan ngaruh. Itu lebih parah. Ya, setan berkepala manusia senang sego libat <laughs> Itu Masya Allah kadang-kadang ngurusin orang satu ini coba. Ya. Setan dari kalangan jin ya mudah untuk ditaklukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim selesai. Makanya ketika Allah menganjurkan kita berlindung dari dua setan ini, lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Khudil af sama setan manusia khudil af maafkan dia ini cara ngadepin setan manusia Wa'mur bil urfi perintahlah kebaikan. Wa'arid anil jahilin berbalinglah dari orang bodoh. Jadi kalau antum maafkan sudah. Antum dakwai juga sudah. Nggak kena wa'arid. Berpalinglah. Karena antum nanti yang akan dihancurkan. Nah baru setan manusia fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu diganggu setan jin ucapkan auzubillah lo kan? Satu. Setan manusia tiga. Mana yang lebih berat? Setan manusia. Itu. Maka kadang-kadang masalahnya setan manusia juga bisa datang ke kajian. <laughs> Bisa itu. Nah, yang kedua, iman kepada kodok dan qadar. Masya Allah, ikhwan. Iman kepada takdir ini akan meringankan banyak beban dan juga bisa melawan setan. Ya. Dan asas stresnya orang itu ternyata lemahnya iman kepada takdir. Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, setiap orang yang tidak bisa menghadapi masalah, stres menghadapi masalah tidak lepas dari lemahnya takdir. Oleh karena itu, siapapun yang menghadapi problem hidup hendaknya melakukan lima langkah. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi atas takdir Allah. Itu antum faham, ketahui, fahami, yakini. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali takdir Allah. Motor hilang, takdir nggak? Istri hilang, takdir nggak? Hah? Mati, takdir nggak? Bunuh diri, takdir nggak? Loh, bunuh diri nggak takdir? Oh, kan? Ini iya, iya. kayaknya yang kita bahas satu pertemuan takdir dok. Jin gak kebahas dong. Mas. Loh. Mau pulang, gua Nih, stasiun Gambir. Allahu Akbar. Kaget saya. ya. Oke, okay. Mas iman kepada takdir khairihi wa syari yang baik dan yang buruk termasuk jadi kehendak Allah itu ada dua kehendak kauniyah sama kehendak syariah dari sisi kehendak syariah Allah mengendaki manusia tidak bunuh diri Gak boleh, haram. Tapi dari sisi kendak kau kauni takdir, Allah kehendaki. Manusia bunuh diri. Itu. Ini kalau kita bahas satu kali pertemuan, nanti muncul Jabriyah Qadariyah, Ahli Sunnah. Wah, nggak jadi jinnya. <laughs> ya, insya Allah kapan-kapan kalau kita kesini lagi ingatkan ya Pak ya, kita bahas tentang masalah qadariyah jabriyah dan iman kepada takdir. Itu penting sekali memang. Ya. Intinya yang baik dan yang buruk itu semua takdir Allah. Ya. Tetapi orang tidak boleh beralaskan tak ya ber, apa ya bersandarkan takdir untuk melakukan maksiat. Takdir itu kita buat sandaran untuk musibah, bukan untuk maksiat. Paham? Kalau maksiat sandarannya tobat, kalau musibah sandarannya takdir. Jangan dibalik. Ya. ketobrok mobil tobat. Zina Aduh, innalillahi. Enggak boleh. Pak, kenapa bapak minum khamar? Aduh mas, udah takdir mas. itu. Enggak boleh. Jadi maksiat itu tobat, musibah itu takdir. Aduh pak, takdir pak, saya tadi ya Allah kejebur sumur. Nah boleh. Boleh, kejebur sumur takdir. Itu. Makanya kata para ulama, kebahagiaan seorang mukmin <clears throat> ketika mendapatkan nikmat syukur, musibah sabar, dosa istighfar. Itu. Memang pasangannya nikmat syukur, musibah sabar, dosa Jangan dibalik-balik. Nikmat istighfar. Enggak benar. Nikmat syukur. Musibah musibah tobat. Enggak, sabar. Dosa alhamdulillah. <laughs> Hancur. Itu. Oke. Jadi simpelnya kita ingin kasih iman kepada takdir ialah beriman dengan jazm kuat tanpa ada keraguan bahwa segala sesuatu yang baik dan yang buruk terjadi atas kehendak Allah sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Artinya sesuai dengan kebijaksanaan Allah dan ilmu Allah. Dan sebelum terjadi takdir itu diketahui Allah, dicatat Allah, ketika muncul dikendaki Allah dan ketika terjadi diciptakan oleh Allah. Udah titik itu aja. Nah kalau sudah terjadi enak kita syukurin, nggak enak kita sabarin. Kalau yang terjadi itu dosa kita istighfar. Doa kita lah. Kan gitu aja. Semua takdir, nikmat syukur, musibah sabar, takdir dosa apa? istighfar gitu loh paham nggak paham ya sudah hmm, emang gue pikirin oke okay. yang ketiga sabar terhadap takdir Allah ada orang kena sihir bertahun-tahun masya Allah ya bertahun-tahun kena sihir atau diganggu masya Allah ada istrinya itu nikah sama jin Coba bayang Istri nikah macet. Antum tiap hari nggak diurus. Sibuk sama suaminya yang dari jin. Nah, ini musibah, sabar. Ya. Nah, tadi langkah lima tadi belum mana jelasin ya. Yang pertama segala sesuatu yang terjadi itu atas takdir Allah. Yang kedua kundah gulana terus apa nih bahasa lah kalau itu mah kecil selain kalau itu apa yang bahasa antum nggak standar <laughs> ya so, ini Astaga. Oke. Okay. Ini ini apa tuh Pak? Oh kamera ya. Oke. Okay. Jadi Kundah gulana protes sampai gulung-gulung tidak bisa merubah takdir. Gak ada. Malah yang bisa merubah takdir apa? La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada sesuatu yang merubah takdir kecuali doa. Itu. Dua. Yang ketiga. Orang yang terkena musibah lebih berat daripada antum itu masih lebih banyak. Antum sekarang, Masya Allah, kehilangan sandal. Orang lain kehilangan mobil. Loh, kalau itu yang terjadi, ya Allah, alhamdulillah. Saya baru mobil, eh baru sandal. Kemudian yang ke empat, nikmat yang ada pada diri antum itu masih lebih banyak daripada yang sekarang hilang. Cuy, antum sakit, sakit baru pilek, batuk. Yang lainnya kanker kok pak. Kalau antum sekarang sakit, apa? Ya Allah yang lainnya, anak, istri, soleh, solehah. Alhamdulillah. Nah yang terakhir, kalau antum sekarang kembalikan kepada Allah, kemudian antum melihat balasan akibat sabar antum terhadap musibah itu lebih besar dan lebih banyak, maka musibah akan berbalik menjadi suatu hal yang nikmat. Coba bayangkan Pak, Masya Allah. Orang, sekarang kata Rasulullah SAW, Mamin muslimin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang muslim ketika terkena musibah. Fayakulu ma amarahullah. Kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarallahu ta'ala fi musibati. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Melainkan Allah berikan pahala dari musibahnya. Wa akhlafallahu lahu khairan minha. Dan Allah ganti yang lebih baik. Antum sabar terhadap hilangnya mobil. Allah akan ganti helikopter. Iya. Walaupun nggak berupa helikopter benar. Kenikmatan setara dengan itu. Imma dunia atau akhirat. Subhanallah Pak. Menjalanin hidup itu kadang-kadang kita sendiri yang menyulitkan. Kita sendiri yang bikin susah. Iya. Sebetulnya dunia ini kalau kita jalani dengan apa adanya, apalagi dengan keimanan kepada takdir, nggak ada yang menyulitkan kita. Apa sih? Ekonomi susah itu kan hanya di pikiran kita. Aduh, perasaannya kalau nggak punya duit susah, kesono nggak enak, undang kondangan nggak bisa datang nggak enak. Perasaan rumah jelek, ya aduh nggak enak nanti kalau ada tetangga datang nggak enak saudara datang nggak enak Coba rumah antum yang antum anggap jelek itu kenapa semakin jelek? Karena antum banding-bandingi di sekitarnya. Karena ada yang lebih baik. Coba antum bikin rumah di tengah hutan sendirian. Hah? Enak nggak? Enak. <laughs> nggak kanan kiri, bareng usui bu ini rumahnya burung, sebelahnya kedek, Iya. nikmat. Kenapa rumah antum yang begitu bagus sudah ini nggak enak, nggak bagus karena antum banding-bandingkan. Makanya Rasulullah mengatakan wa ammad dunya fanduru ilaman wa huwa asfala minkum. Adapun dalam masalah urusan dunia, lihat orang yang di bawahnya. Masih banyak kok. Oke. Okay. Hadirin sekalian, kita sekarang masuk ke alam jin. Hadirin salian, secara umum Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin. Berarti Allah mendahulukan jin dan Allah juga memberikan taklif kepada jin dan Allah juga samakan dengan manusia di dalam beban ibadah dan syariat. Walaupun secara umum manusia itu lebih utama daripada jin, hal ini ditegaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mendasarkan terhadap firman Allah walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. <clears throat> <coughs> Antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Jadi hadirin sekalian, Allah keluarkan dari bangsa jin dan manusia namanya syaitan. Makanya dari sini menunjukkan tidak ada makhluk khusus yang namanya setan. Tapi setan itu ialah setiap makhluk buruk jahat menyimpang dari kalangan jin dan manusia. Makanya disebut syaiton dari kalimat syatona segala sesuatu yang melampaui batas dan menyimpang. Oleh karena itu, Antum hati-hati memberi nama anak antum Satona. Satona itu setan perempuan, berarti kuntilanak. Nah, ini gitu. Ya, saya satona itu artinya adalah sesuatu yang melampaui batas menyimpang. Dari kalangan jin dan manusia. Makanya Allah berfirman, "Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati." Nah, yang pertama kali membisiki Adam adalah setan yang disebut iblis. Lah kalau iblis ini makhluk tersendiri, iblis kenapa dinamakan setan juga? Karena punya watak menyimpang. Punya watak melampaui batas. Jadi seluruh sikap-sikap yang dilakukan oleh makhluk mana saja baik itu dilakukan oleh eh, apa iblis jin manusia itu namanya setan itu Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Karena Adam sama Hawa terusir dari surga karena iblis. Diberikan satu godaan ya. Bahkan diberikan satu apa rayuan iblis eh Adam Allah melarang kamu makan buah itu hanya eh, supaya kamu tidak ke kekal di surga. Jadi kalau kamu ingin kekal makan aja. Oh gitu ya. Akhirnya dimakan. Akhirnya yanzi'u anhuma libasahuma. Allah lucutin pakaiannya kemudian dia keluarkan dari dunia telanjang. liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunahum sesungguhnya jin dan kabilahnya itu bisa melihat kalian kalian tidak bisa melihat mereka oleh karena itu, dari sini kita bisa simpulkan manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Dari sini juga kita bisa simpulkan kita tidak bisa mengarang-arang menebak-nebak wah di pojok sana ada setan. Di pojok sana ada setan. Wah, antum kayaknya ada setannya. Kalau yang dimaksudkan korin semuanya punya jin. Kalau yang dimaksudkan dimanapun ada jin, iya memang. Ada bahkan jin yang namanya amirah, tidak tinggal kecuali bersama manusia. Tapi kamu nebak-nebak di zona ada lima tuh. Tuh. Di bawah pestafel tuh. Itu. Hmm, ah, yang di sebelah sini ada enam. Ini semuanya antum jangan percaya. Walaupun dia ngakunya ustadz, ustadz ahli sunnah, Kok nebak-nebak seperti itu? Yakin dia telah diganggu oleh jin. Ya? Karena Allah mengatakan, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunahum. Sesungguhnya mereka, dia bersama kabilahnya melihat kalian. Kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu wali-wali orang dekat teman orang-orang yang tidak beriman. Makanya jin yang buruk, manusia yang buruk lebih dekat kepada siapa? Orang yang nggak beriman. Itu. Makanya sama orang beriman nggak pernah cocok, mau jin mau manusia. Makanya antum lihat aja, nggak jin nggak manusia. Bacain ayat Al-Quran. Kepanasan nggak? Kita baca ayat Al-Quran kadang-kadang marah-marah, mas jangan keras-keras dong. Eh, dengan musik keras siap dia. Aneh Dibacain Quran, marah-marah. Karena terganggu memang. Sama, antum ketika ada orang yang kena jin, antum rukyah, pasti reaksi. Gak jin, gak manusia, antum bacakan yang, yang kelompok setan, antum bacakan Al-Quran, pasti terganggu. Makanya eh, kenapa ruqyah itu dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya sekarang kenapa dinamakan jin? Ya. Yeah. Kalimat jin dari kalimat janna ya jinnu yang artinya sesuatu yang tersembunyi atau gelap. Makanya jannal lailu malam telah mulai gelap. Sehingga surga dikatakan jannah karena istana-istananya, tempat-tempat huniannya tidak terlihat karena rindangnya pohon-pohon yang ada di surga. Coba bayangkan satu pohon aja perjalanan 100 tahun dengan apa kendaraan yang tercepat. Subhanallah. Makanya dengan salian orang kalau mengetahui dengan baik nikmat surga, tidak akan mungkin mudah mengorbankan dengan nikmat dunia. Ya. Dan orang yang sudah tahu nikmat surga tidak akan mau mengorbankan dengan kenikmatan sementara yang sifatnya dimurka oleh Allah. Ya coba, coba aja. Kok ada orang muslim tergoda dengan bekal? Bencong gagal. Ini kan nggak ngerti nikmatnya bidadari. Coba kalau dia itu ngerti bidadari, ya Allah mas. Antum lihat dari mananya? يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يتوف عليهم ولدان مخلدون Kita tiap hari itu dikelilingin anak kecil yang selalu kecil melayani kita. Nyiapin makanan kita, nuangin khomer. Subhanallah. Tapi nggak mabuk, nggak nek, nggak melenek. Nggak bikin mual, nggak muntah. Beda dengan khomer dunia, apalagi arsenik. Ya. Itu, apalagi cokrek, cokrek itu nama khomer Jawa Timur ya otan dicampur pertus dicampur baikon jadi cokre ya Allah orang Jawa Timur Jawa Timur aneh untuk menguji ilmu apa kepan lo coba makan mudar itu lucu nah hadirin sekalian sekarang kita akan masuk ke dalam asal usul ciptaan jin Allah berfirman wal jana khalaqnahu min qabli min naris samum yaitu di dalam firman Allah surat Al-Hijr ya adapun manusia disebutkan oleh Allah ya di wa khalaqal jana min marijim min nar surat Ar-Rahman juga ya itu antum bisa buka Terus khuliqal ins malaikatu min nur wa khuliqal wa khuliqal janu min marij min nar wa khuliqa adam mimma musibalakum. Jadi Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan jin dari marij min nar wa adam mimma musibalakum. Baik. Hadirin sekalian, sekarang bangsa jin. Jin disebutkan oleh Rasulullah terbagi menjadi tiga kelompok. Al jinnu salah satu asnaf, jin itu ada tiga kelompok. Sinfun yatiru fil hawa, satu kelompok bangsa terbang di luar angkasa. Makanya sampai bisa tembus langit dan mencuri kabar langit. Ya. Yeah. Kemudian yang keduanya adalah wasinfun hayyatun wakilabun satu kelompok eh, bangsa ular dan anjing dan ini yang terbanyak. Pernah ada uh, jin, ya, ada sahabat yang mendapatkan cilmaan dari jin tiga. Yang pertama Abu Hurairah pada kasus disuruh untuk menjaga apa? Harta ini zakat. Yang keduanya Abu Ayyub al Ansori Dia punya gudang di kebun kurma setiap paginya berkurang. Kemudian yang ketiganya adalah Ubay bin Ka'ab dan ketemu. Ya. Bahkan Ubay bin Ka'ab ketika itu melihat satu dabah makhluk yang mirip manusia tapi tidak manusia. Ditanya ajinniun au insiun, jin atau manusia? Kata dia, saya adalah jin. Antum jangan merinding. Tenang aja. Jadi nggak perlu takut. Diajak salaman ternyata tangannya berubah anjing. Kulitnya anjing. Apakah kebanyakan kalian seperti ini? Betul, kebanyakan saya seperti ini. Kemudian tiga-tiganya mengajarkan ayat kursi yang satunya dibaca sebelum tidur, yang satunya dibaca di rumah, yang satunya ngajarkan dibaca pada waktu pagi dan sore. Makanya ayat kursi dianjurkan dibaca pada waktu mau tidur, di rumah, dan pada waktu pagi dan sore. Dan Rasulullah tiga-tiganya mengatakan sadaqaka dia jujur walaupun pendusta. Wasinfun yahilluna wa yad'anun, satu kelompok lagi bangsa Eh, manusia seperti manusia dan hewan ternak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kita dilarang untuk bersuci dengan tulang sama dengan apa? Kotoran hewan ternak. Karena tulang buat untuk makanan jin bahkan disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram di dalam kitab Tahara ketika dipegang oleh jin itu Dagingnya kembali lebih segar sebelum dimakan manusia. Dan kotorannya kembali rumput dan makanan-makanan itu lebih segar sebelum dimakan oleh hewan kita. Selanjutnya dari salian, jin apakah e, mendapatkan taklif atau beban syariat? Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan apakah jin itu bisa menikah? dengan manusia menurut kebanyakan para ulama memungkinkan jin dan manusia menikah. Tapi apakah boleh? <clears throat> kebanyakan para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melarang dan tidak ada maslahatnya sehingga haram. Ya, repot juga. <clears throat> Kalau uh, antum nikah sama jin umpamanya tempat walimahnya di mana? <laughs> Apalagi nyewa Pak Aris ya ah, nyewa tendanya Pak Aris ya <laughs> itu masalah terus kemudian undangannya yang dari kalangan jin dan manusia pulang saling nyurup repot <laughs> eh, itu ya nyurup gantung <laughs> masya Allah wow oh, ya kon ini orang-orang kondangan semua kesurupan karena apa terus kemudian kan tadi bisa aja kotoran onta kuda, sapi dirubah jadi roti. Iya kan? Lagi, antum lagi makan berubah aslinya. <laughs> Repot. Makanya dari sini tidak ada maslahat. Ya. Yeah. Terus kemudian tempat-tempat jin. Yang pertama, cepat karena kita masih banyak yang harus kita bahas. Tempat-tempat lapang terbuka termasuk adalah lembah-lembah dan lereng-lereng. Ya. Makanya di salian bagi yang suka mendaki gunung hati-hati. Karena kebanyakan orang-orang yang sekarang ini mendaki gunung dibawa oleh jin. Makanya hilang bukan karena musibah aja. Ya, bisa saja ketika dia naik kesurupan sehingga dia tidak kuat untuk melawannya, mati. Itu kan gitu tempat lapangan bola. Bahkan beberapa orang ya yang minta rukyah ke saya dulu itu kenaknya ketika sepak bola. Itu. Ini hati-hati yang suka ini bola. Eh futsal ya. Intinya Masya Allah ini hari-hari ujian internasional ya bukan hanya ujian nasional buat laki-laki yaitu bola subhanallah seumur-umur disuruh bangun tahajud jam 2 nggak bisa. Tapi nonton bola bisa. Udah gitu ngaco lagi sebelum nonton wudhu. <laughs> ya Allah. Ada Anda lihat orang wudhu, Pak. Udah seneng dia. Masya Allah, Pak. Tumben, Pak. mutahajud enggak menonton bola. <laughs> Subhanallah. Kacau. Udah gitu siapin cappuccino, rokok sepungkus, Wah, udah. Hmm, kalau bisa nggak kedip, karena takut pas pula masuk ke dip waduh sama aja siaran kagak langsung <laughs> wah ini siaran nggak langsung ini nih terus kemudian tempat-tempat pembuangan sampah terutama TPA tempat pembuangan sampah akhir itu kalau antum nggak percaya antum bersihkan kalau nggak tahan tempat biasa membuang sampah antum tidur di situ kalau nggak diganggu. Diganggu. Terus kemudian tempat-tempat e, toilet, WC dan yang lainnya karena Rasulullah mengatakan inna hadil khususya muhtadaratun sesungguhnya tempat-tempat yang tidak eh, apa eh, khusus itu tempat-tempat pembuang buang hajat ini selalu dihadiri faida dakhala ahadukum al khala falyakul jika di antara kalian masuk ke tempat toilet hendaknya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bukan bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang keempat, tempat-tempat lubang dan juga uh, apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu telo-telo itu loh. Apa? Selok uh, eh, ya selokan dan yang lainnya, ya. Terus kemudian ada jin yang tidak mau tinggal kecuali sama manusia yang disebut dengan jin amirah. Tapi kalau manusia masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah dia telah, selalu tinggal di atas atap. Tapi kalau dia masuk tidak bawa baca bismillah, makan tidak baca bismillah, dia ikut masuk dan ikut makan. Nah, makanya disinilah dikatakan oleh Rasulullah, Inna bil madinati nafaron minal jinni aslamu. Sesungguhnya di sana ada sekelompok jin di Madinah yang sudah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadil awamir. Jika di antara kalian melihat di antara jin-jin amirah ini, fal salasan, hendaknya diberikan izin tiga hari. Usir balik lagi, usir balik lagi, usir balik lagi, baru dibunuh dan rata-rata bentuknya ular. Fain badalahu ba'da ba'd falyaqtulhu fa fainnahu syaitan. Kalau dia nongol lagi, maka hendaknya dibunuh karena itu syaitan. Makanya ada di dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ada salah seorang sahabat ketika perang sama Rasulullah punya firasat gak enak akhirnya minta izin untuk pulang ditemuilah istrinya di depan rumah mau ditombak Subhanallah. Inilah menunjukkan bagaimana penjagaan sahabat terhadap wanita dan bagaimana wanita di zaman sahabat keluar pagar itu sudah kesalahan. Di sini ngelayap ke mall sudah nggak karu-karuan dianggapnya bener aja. Ya. Sebelum kamu menombak saya, lihat ke dalam rumah. Ditemukan ular melingkar di kamarnya. Akhirnya ditombaklah, dibunuh. Mau dibawa, mau dibuang, ditusuk di atas tombaknya ternyata orang tersebut dipatok mati. Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih dahulu mati, apakah manusia atau ularnya. Ini menunjukkan jin itu bisa menjin maka ular, menunjukkan jin sama dengan manusia bisa mengalami mati. Wal insu wal jinnu yamutun kata Rasulullah, jin dan manusia itu mati. Terus kemudian ada jin yang tinggal di tempat kandang unta. Ya, kandang unta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabitil ibil, salatlah di kandang kambing Walatu salli fa'atanil ibil, jangan uh, salat di tempat bekas tidurnya unta ya, bukan kandangnya. Jadi bekas tidurnya itu fa innaha mina minasyayatin karena itu diciptakan untuk syaitan. Terus kemudian tempat-tempat yang sudah ditinggalkan orang, maksudnya rumah-rumah, gedung-gedung yang sudah tidak dihuni oleh orang. Jadi ada jin yang memang tinggal sama orang, ada yang tidak mau tinggal kecuali setelah ditinggalkan. Makanya rumah-rumah yang kosong lama itu ada setannya, ada jinnya, itu sudah lumrah, nggak usah tanya dukun, nggak usah pak. Ini kira-kira ada setannya nggak? Gak usah nanya dukun, nanya sama saya. Anak katakan ada. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dan para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan hal itu. Kemudian yang ke delapan kuburan. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Layaknya kuburan, tempatnya setan. Ya, nggak mungkin sholat di kuburan, ngaji di kuburan, terus apa lagi? Dikir di kuburan, terus apa lagi? Ini, tapi aneh sekarang. Rumah dibiarkan, masya Allah, uh, sepi dari berbagai macam ibadah. Seumur umur tidak pernah hatam Al-Quran di rumah, berkali-kali hatam Quran di kuburan. Ini aneh tindakan kaum muslimin sekarang. Subhanallah, ya. Kuburan sekarang menjadi suatu tujuan utama Ya untuk naik jabatan ke kuburan. Untuk minta duit juga ke kuburan. Sampai ada nyanyian yang khas. Ya Rabbana ya Kudus. Sahilana bil fulus Warna merah halus halus Paling dikit lima kardus Dinyanyikan di pinggir kuburan Ada yang bawa tanah kuburan Untuk campuran apa? Kopi, Kopi brik eh, Diseduh ada yang dicampur lagi di air bakso, masya Allah. Ada yang ditaburkan di depan rumah, masya Allah. Memang orang kita itu paling tertarik dengan khurafat. Dan kadang-kadang nggak masuk akal. Coba bayangkan mau ngelamar seseorang supaya diterima katanya di depan pintu suruh lempar katok dalam tiga kali sambil nggak napas. Subhanallah. La ilaha illallah. Hmm, itu. Sampai hari ini ada supaya naik bus nggak bayar wajah-wajah baca wajanna mimba ini aidihim sadan 41 kali nggak napas gitu ada aja ya Allah supaya baksonya laris kasih katok dalam kalau enggak BH dan yang paling bagus itu BH bekas ama katok bekas coba bayangkan jadi apa tuh <laughs> ya Allah tuh termasuk tempat setan yang paling masyhur, paling banyak adalah pasar. Makanya untuk melihat acara-acara hipnotis dilakukan di mana? Di masjid? Enggak, di pasar. Makanya Rasulullah mengatakan la takunanna in istata'ta awwala man tadkhulu suq wa wala akhra man yakhruju minha. Kalau kamu bisa, Janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, keluar terakhir dari pasar. Ya, kecuali pedagang. Fa innaha syaiton. Karena disitulah tempat pertempuran setan. Wa fiha yansibu royatahu. Disitulah dia menegakkan benderanya. Makanya berbagai macam keanehan, keburukan ada di mana pasar. Terus kapan kelu, uh, apa keluarnya jin disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW idza jana idza kana jana lail au amsaitum jika sudah mulai malam atau sudah mulai sore Fakuffu sibyanakum tahanlah anakmu fa inna syaitana tantasiru idin karena setan mulai menyebar. Makanya setan itu menyebarnya menjelang maghrib, nanti istirahatnya menjelang subuh. Makanya di sini beri benteng oleh Rasulullah dikir pagi supaya ketika dia mau istirahat tidak singgah mampir dan diem di badan kita dan ketika menyebar tidak nyasar ke tubuh kita. Itu faedah di antara sekian banyak faedah apa? Dikir pagi sore. Makanya jangan dilupakan. Fa'idha dahaba sa'atun minal lail. Kalau sudah beberapa saat malam berlalu, fahalluhum. Maka lepaslah anakmu lagi. Fa'aghlikul bab. Dan tutuplah pintu Wadhkuru smallah sambil berzikir kepada Allah. Fa inna syaiton la yaftahu baban mughlaqan karena syaitan tidak bisa membuka pintu tertutup. Jadi jangan khawatir. Ada kadang-kadang sebagian orang oh, ibu-ibu was-was rumahnya jangan-jangan dimasuki setan, pintunya dibuka. Enggak ada. Setan manapun sehebat manapun yang sanggup buka pintu. Nah, itu dijamin Rasulullah. Jadi jangan was-was. Ada sebagian orang kadang masuk kamar, aduh kayaknya nggak enak, dek, merinding. E, keluar rumah merinding, ke tempat cucian merinding. Akhirnya rumahnya dijual, pindah lagi merinding. <laughs> Berarti jinnya itu antum. <laughs> oh buktinya e, yang apa nempati rumah yang bekas antum aman-aman aja itu kadang-kadang di diiakan, di apa ya, di apa ya, diturutin, jangan. Dan jangan takut setan sama dengan kita, jin itu sama dengan kita. Antum kayak Ubay bin Ka'ab aja, kayak Abu Ayyub Al Ansori tadi. Eh, kamu siapa? Jin apa manusia? Jin. Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam berarti muslim. Gitu. Dengan demikian tidak perlu takut. La tursilu fawashikum wasibyanakum. Jangan lepas hewan ternak kalian dan juga anak-anak kalian idza ghabati syamsu kalau matahari sedang terbenam. Makanya pada saat pas terbenam itu juga kita dilarang sholat. Pas terbit juga dilarang sholat. Karena di samping itu saat orang-orang penyembah berhala, terutama menyembah matahari, sedang melakukan peribadatan, pada saat itu jin dan setan sedang keluar sama istirahat. Hatta tadhaba fahmatul asya, sampai mega kemerah-merahan hilang fa inna syaitana tamba'is karena ketika itu setan sedang menyebar idza ghabati syam hatta tadhhaba fahmadu asya sampai mega kemerah-merahan itu hilang udah balik lagi silahkan anak keluar ini dan yang lainnya kemudian hadirin sekalian untuk membentengin diri dari gangguan setan ada dua macam. Ada dengan cara mat ini sesuatu yang logis ya berupa materi yang bisa dilihat. Ada yang kedua dengan cara-cara ilahiyah. Ya, dengan cara-cara yang eh, apa namanya yang sifatnya supranatural, ya, gaib. Yang dimaksudnya resep ilahiyah. Tapi sekarang bagaimana menangkal keburukan setan dan termasuk juga sihir sebelum terjadi? Satu, mewujudkan tauhid kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi intinya tauhid, Pak. Masya Allah. Tauhid dan orang-orang ahli tauhid itu akan aman dari gangguan setan. Makanya ketika setan bersumpah ingin menyesatkan anak Adam, Dikatakan oleh Allah apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan sendiri mengatakan, saya tidak akan mampu untuk menyesatkan hambamu yang mukhlasin. Ikhlas. Kenapa? Karena memurnikan tauhid. La ilaha illallah. Makanya orang yang tauhid la ilaha illallahnya benar akan membuahkan keikhlasan dalam beribadah dan lawannya adalah syirik Muhammadur Rasulullah akan membuahkan ittiba dan lawannya adalah bid'ah makanya dari sekalian kenapa rukun ibadah itu ada dua ikhlas dan ittiba itu benar karena ikhlas itu sumbernya la ilaha illallah dan ittiba benar itu sumbernya Muhammad Rasulullah SAW aduh ini bahaya juga bagaimana ini masuk rekaman nggak ya Antum ganti aja Pak Antum dimatikan ya ini mati ini. ya diambil baterainya. Oh. <laughs> ya. Taip. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Antum selagi antum setiap hari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah insya Allah. Kalau seandainya terganggu, kita mendapatkan jalan keluar dengan cepat dan mudah. Rasulullah kena sihir. Ya, tapi nggak ada semalam sudah hilang. Ya. Kemudian takwa Allah, takwa kepada Allah. Itu memperhatikan orang-orang muttaqin, orang-orang mukhlasin seperti Imam Ahmad, Imam Ibn Taimiyah. Jangankan datang meruqyah, baru dikirim sandalnya aja setan sudah lari. Ya kan? Makanya ketika Imam Ahmad sudah meninggal dunia, setan itu kembali lagi ganggu orang tersebut. Orang coba cari sandalnya Imam Ahmad barangkali masih ada, masih ada. Digebuk-gebukan setannya nggak mau keluar. Bahkan setannya mengatakan, saya bukan takut sandal, tapi takut yang punya sandal, yaitu Imam Ahmad. Kemudian tawakal kita kepada Allah. Tawakal itu menyerahkan hati kita kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Artinya kita serahkan hati kita penuh kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kamu kepada zat yang hidup tidak pernah bisa mati yaitu Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Jadi tawakal dengan tauhid, dengan takwa, dengan iman itu maknanya tawakal secara benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya subhanallah Uh, di antara zikir tujuh yang sering saya sampaikan kepada siapapun untuk diutamakan sebagai zikir mutlak adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya di antaranya membaca solawat, Allahumma salli ala Muhammad kemudian has ini uh, ziyadal jalali wal ikram karena Rasulullah SAW mengatakan alidhu bidhil jalali wal ikram kemudian yang ketiganya la hawla wa la illa billah dan yang keempatnya adalah membaca astaghfirullah wa atubu ilaih yang kelimanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan yang keenamnya arba'u kalimat yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah zikir paling afdal setelah Al-Qur'an subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar dan yang ketujuhnya hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca oleh dua khalil ya oleh dua kekasih Allah Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api dan Nabi Muhammad ketika diancam akan diserang ribuan pasukan hasbunallah wa ni'mal wakil dan ini juga bisa menangkal berbagai macam gangguan jin dan setan. Kemudian ada yang sekalian, kita betul-betul tulus dan ikhlas menghadap Allah dengan taubat nasuhah. Jadi tidaklah ada gangguan setan mengganggu kita, melainkan karena dosa-dosa kita. Caranya mengobati atau menghindari atau menangkal, kita kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian minta penjagaan dari Allah karena ihfadillaha yahfaduk. Dengan cara apa? Menjaga syariat Allah. Selagi antum menjaga syariat Allah, menjaga perintahnya untuk diamalkan, menjaga larangannya untuk dihindarkan, insya Allah kita tidak akan mudah diganggu oleh syaitan. Yang ke delapan al-istiqamah ala dinillah. Istiqamah di atas agama Allah. Nah, yang juga ke sembilan yang tidak kalah pentingnya, al-muhafadah ala salawat. Menjaga salat. Terutama laki-laki ke masjid. Masya Allah, jarang sekali saya menemukan orang yang diganggu oleh setan karena dia itu rajin sholat jamaah ke masjid. Ya, dengar azan aja sudah lari kok. Apalagi menjawab azan, apalagi komat, kemudian dilanjutkan dengan sholat terusir semua menjaga eh, membaca fatihah dengan khusyuk aja pak itu sudah mengusir setan Makanya di antara bacaan ruqyah yang paling utama apa? Suratul Fatihah. Sehingga di antara nama sekian nama suratul Fatihah apa? Ar-Ruqyah. Dan meruqyah orang itu juga jangan membaca semua Al-Quran. Nanti baca capek. Ya. Ada bahkan Syekhul Islam itu Pak, eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meruqyah itu dengan satu ayat. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu aja diulang-ulang. Yang masyhur di zaman Rasulullah suratul Fatihah Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah kepala kabilah yang disengat kalah jengking juga dengan apa? Suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu dahsyat. Ibnu Qayyim juga mengalami sakit berat di Mekah. Kemudian beliau ambil zam-zam di kemudian diminum sembuh seperti penyakit itu tidak ada. Sholat ya, uh, terus kemudian jaga jamaah di masjid ya. Dan masya Allah dengan antum masuk masjid itu sudah lain. Antum lihat di antara sekian cara untuk mengobati stres gimana? Masuk masjid. Ya. Caranya antum datang ke masjid kalau ada longgar jam 9, jam 10, sholat duha, Apalagi setelah subuh antum duduk sampai matahari sepenggala. Itu sambil dikir. Atau malam hari caranya untuk ngilangin stres. Antum jalan malam hari tanpa tujuan. Dan tanpa target. Nah nanti singgahnya terakhir di masjid. Antum wudhu, sholat dua rakaat, Entah sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu. Insya Allah berkali-kali antum lakukan sembuh. Itu, ya. Stres itu bawaan orang frustasi. Sumber utamanya adalah suka sedih. Makanya di awal tahun 2000-an ada buku yang masyhur judulnya La Tahzan. Ya. Yeah. Karya Aid Al-Qarni dan buku itu laris. Saya nggak ingin mengomentari isi buku. Kenapa buku itu laris? Ternyata banyak orang yang sedih. La tahzan. Lahirlah dari perut sedih itu tiga. Anak yang paling berbahaya. Satu, stres. Ya, diporsir, tertekan. Makanya supaya antum nggak sedih, jangan stres, jangan diporsir, jangan kok nggak ada yang lanjutin, tertekan. Jangan stres, udah ada apanya sih mas? Antum ini semuanya takdir Allah. Terus apa lagi? Toh nanti akan hilang. Allah berikan jalan keluar. Terus jangan diporsir. Kalau udah Nggak, ngantuk ya tidur, jangan di sini tapi. Ya, nanti di sono. Capek istirahat, ngantuk tidur. Ya, tapi jangan ditaklim. Sekarang antum belajar, masya Allah mau ujian nasional. Ya sudah, Bismillah ya Allah, saya sudah mengerahkan sebab belajar bahkan ngikutin bimbel nanti hasilnya itulah pasti yang engkau kandaki eh ternyata waduh nggak jebol masuk uni unibrow jangan sedih lah ya Allah kok anak mana mana masuk mana mana pak uh, uh, sono Papua hmm, hmm. mana itu universitas apa Cendrawasih. Ya, ya. Ternyata Allah kendaki antum dikirim ke Papua. Ternyata, masya Allah, ternyata antum sekolah di sana dapat gadis Papua, malah jadi bupati Papua. Loh, masya Allah. Setelah jadi bupati, iya ya. Kenapa saya dulu itu dapat nilai itu? Saya mau masuk ITS malah nggak kena, malah cenderawasi. Oh Allah ternyata mengirim saya ke Papua untuk ini nampaknya. Nah, subhanallah, memang hasil kehendak Allah itu panjang. Gitu. Contoh, anak dulu itu pengen jadi pilot. Aduh, ya nggak jadi pilot. Akhirnya apa? Stres umpamanya. Ternyata Allah menghendaki saya dikirim ke Jakarta, masuk di Libya, keluar dari NU, NO, jadi dai Wahabi. Alhamdulillah. Dan saya dapat gelar paling keren, Gembong Wahabi. Dan saya juga masih alhamdulillah. Pasti Allah Allah menginginkan kebaikan buat saya dengan gelar ini. Kembang Wahabi, pasti. Anak nggak tahu nanti. Mungkin di akhirat, mungkin ini nggak tahu. Pokoknya antum positive thinking sama takdir, ketetapan, dan jalan hidup. Itu aja. Kok stres, ngapain? Jangan diporsir. Antum porsir-porsir juga cari duit, porsir-porsir juga belajar. Ujung-ujungnya apa? Duniawi. Rugi banget antum sekarang kolek gara-gara belajar cuma matematika kimia tapi nggak pernah bisa bangun tahajud. Rugi banget antum sekarang ini ngejar berapa rupiah tapi ternyata antum sekarang lewat membaca Al-Quran, lewat dikir pagi sore. Loh, itu loh. Jadi tidak ada suatu pekerjaan yang utama pertama katanya Imam Ibn ini Ibn Hazm. Kata beliau, Tidaklah tujuan hidup ini semua orang berbagai macam madhabnya berbeda. Tujuan utama satu menyingkirkan kekundahan dan mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak ada cara untuk menyingkirkan kebahagiaan yang paling baik. Fokus untuk mengejar akhirat. Udah. Nggak ada lagi. Fokus mengejar akhirat. Mau apa? Antum selain itu nggak ada. Fokus ngejar akhirat. Kalau sudah antum yang hammuhu akhirat, ya. Wa man kanatil akhirata hammuhu, barang siapa yang akhiratnya itu menjadi tujuannya, apa? Jama Allah wa ali syamdahu, Allah kumpulkan hal-hal yang berantakan. Wa atatid dunya wahya raghimatun dunia datang dengan sendirinya. Udah, subhanallah. Makanya utamakan Allah, ya. Dulukan Allah, kejar Allah. Kenapa manusia banyak yang dibikin stres oleh rezekinya? Karena lebih sering mengejar rezeki dan kurang mengejar yang punya rezeki, yaitu Allah. Dia lebih memperhatikan rizki itu sendiri, kurang memperhatikan yang punya rizki. Lebih mencintai rizki itu sendiri, kurang mencintai yang punya rizki. Maaf, ikhwah sekalian, kita sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Allah itu sering kita nomor berapa kan? Perhatikan aja, aman diri kita masing-masing. Allah dan agamanya, pernah nggak kita menghayati kemudian mengamalkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan kelezatan iman kenikmatan beragama yang Rasulullah katakan dzaqa ta'mal iman telah mencicipi manisnya iman man qala raditu billahi robba wabil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam <clears throat> atau Allah sering kita letakkan nomor buntut dalam kehidupan setiap hari kita. Soal waktu, Allah selalu kita kasih yang terakhir capek. Waktu seger kita kasih siapa? Eh, ya? Tom. Suasana, pakaian paling bagus ada sering kita berikan ke siapa? Antum lihat. Gaya orang ketika mau sholat, pakai pakaian gaya apa? Ketika kondangan, pakaian yang kita simpen sering kita tuh keberikan yang terbaik untuk selain Allah. Duit yang kita kumpulkan sering yang paling terbanyak kita berikan kepada selain Allah. Waktu yang paling segar kita berikan kepada selain Allah. Mana sekarang Allah? Terus kemudian antum nuntut berbagai macam tuntutan kepada Allah. Sungguh sangat tidak adil. Terus kemudian di antara cara untuk menangkal itu jin badlus sodakoh yaitu eh, apa sodakoh, masya Allah pak Sodako itu cara yang terbaik menangkal berbagai macam penyakit, gangguan termasuk gangguan sihir dan jin. Ya. Makanya kenapa Allah mengatakan Tadaja junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka setiap malamnya mengangkat lambung-lambung mereka dari tempat tidur karena sibuk berdoa penuh harap dan takut kepada Allah dan dari rezekinya infak. Allah menggandengkan antara qiyamul lail dengan infak artinya siapa yang banyak qiyamul lail, siapa yang banyak infak tangguh dan kuat serta dilindungi Allah akhirat mendapatkan bidadari. Kemudian nomor 11 membersihkan rumah dari gambar-gambar dan patung-patung. Makanya berkali-kali saya menemukan kondisi ketika ruqyah kesulitan jin itu keluar kalau ada gambarnya, ada apalagi patungnya. Ya antum ruqyah ada patung Buddha. Itu. Antum ruqyah ada patung Ganesha yang hidungnya panjang. Kenapa? Karena itu hidungnya panjang. Karena katanya Tuhan ini penciumannya tajam. Itu berarti kalau pendengarannya tajam, telinganya itu. Itu ekspresi manusia. Makanya masya Allah rata-rata patung itu ekspresi dari buah kesirikan hati. Maka tidaklah ada patung melainkan muncul dari hati itu. Maka ketika Si hati itu menggambarkan kesyirikan berupa adanya dewa angin, dia bikin dewa angin seperti ini, seperti ini. Kesyirikan itu membentuk ada dewa air, maka dewa air bentuknya begini-begini. Maka berhala hati itu lebih dahsyat, lebih besar daripada berhala yang menjelma di dalam bentuk itu. Makanya Rasulullah itu menata akidah, menata hati sebelum menata patung-patung yang di sekitar manusia termontan di Ka'bah eh, di sekitar Ka'bah. Kemudian ada Salian terus melazimkan membaca beberapa surat terutama Al-Baqarah dan antum kalau nggak sempat atau nggak bisa membaca Al-Baqarah seluruhnya kata Abdullah ibnu Mas'ud jangan lupa membaca sepuluh ayat dari surat Al-Baqarah per tiga hari sekali kalau antum kena gangguan. Apa itu? Lima dari ayat pertama. Alif Lam Mim sampai Faula Ikaumul muflihun. Terus dua dari apa? Ayat kursi yang antum tambah keduanya. Tiga dari terakhir. Lima, eh sepuluh semuanya. Antum baca insya Allah itu bagus sekali untuk menangkalnya. Terus kemudian surat Al-Baqarah ayat kursi dua ayat terakhir terus usahakan e, membaca kulullahu ahad kul a'udzu birabbil kul a'udzu nas ya terutama di awal dan di akhir e, hari awal maksudnya pagi sore Bismillahirrahmanirrahim terus kemudian baca bismillah Terus bagaimana untuk menangkal gangguan jin secara khusus? Satu, baca billah. Terus baca a'udhu bikalimatillahi tamati min syarima khalaq. Ya. Terus membaca la haula wala quwata illa billah ini la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian usahakan setiap makan minum baca bismillah. Ini juga menangkal sangat bagus. Terus kalau masuk rumah baca bismillah, keluar baca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula Terus ketika berhubungan suami istri jangan lupa membaca mana? Bismillah Allahun oh Allahumma jannibni syaitan wa jannib syaitani ma rasaktana. Hindarkan kencing di tempat-tempat lubang tadi kecuali yang jelas lubang toilet nggak apa-apa ya karena memang disiapkan untuk itu ya, katanya nggak boleh ngejeng di lubang terus di, di nggak di toilet juga terus di mana itu ya terus usahakan ketika marah cepat membaca auzubillah karena tidak ada pintu setan masuk yang paling strategis dari sekian banyak itu empat. Satu ketika orang dikuasai syahwat. Kemudian ketika marah memuncak. Ya. Kemudian yang ke ketiga, ketika dia sedih yang sangat larut. Dan yang keempat, terlalu senang sampai berlebihan. Jadi Antum jangan ngira orang yang gembira berlebihan itu tidak dimasukin setan. Bahkan pintu setan yang paling strategis itu empat. Ketika orang dikuasai syahwat, ketika orang dikuasai amarah yang sangat dahsyat, ketika orang sedang laru sedih, makanya awal orang itu diganggu setan kan apa? Kelenglang, sedih, stres. Tuh. Atau orang yang sedang jatuh cinta. Itu. Bahkan yang lebih bahaya lagi, dia sedang jatuh cinta, kena setan asmara. Itu. Ada setan yang masuk, yang eh, setan masuk ke dalam tubuh manusia kan karena empat. Pertama, karena balas dendam. Setan itu balas dendam. Karena enam, enam ya. Balas dendam. Jadi setan tersebut balas dendam karena disakiti. Kemudian yang kedua karena usil tanpa sebab. Tapi setan-setan yang usil ini rata-rata setan ecek-ecek. Ya, gampang untuk diusir. Kemudian yang ketiga karena dikirim oleh tukang sihir. Ini yang paling berat. Jadi yang sering saya katakan ini jin instalan, diinstal. Itu ya. Jadi kalau programnya ini kurang kuat tambah lagi program 2008 kurang kuat 12 kurang kuat sampai akhirnya perang tanding kadang-kadang rukiah kita ngelawan 2000 3000 setan. Kenapa? Karena tukang sihir itu rata-rata kerjasamanya dengan kepala kabilahnya yang tadi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya jin bersama kabilahnya melihat kalian. Bahkan kadang teken kontrak itu MOU-nya sampai anak cucu. Nanti pindah sini, pindah sini, pindah sini. Makanya antum kadang menemukan beberapa orang yang kena eh, atau dapat warisan perdukunan dari nenek moyangnya. Itu. Masya Allah ya. Kemudian nomor berapa? Empat atau lima? Lima. Eh? Lima. Ya, nomor satu balas dendam, usil, dikirim oleh tukang sihir. Nah, yang keempatnya, yang keempatnya karena itu murni ujian dari Allah. Seperti Nabi Muhammad kena sihir, ujian dari Allah. Seperti penyakit-penyakit yang lainnya, itu ya. Kemudian hadirin salian, eh, berikutnya adalah sebagai bentuk istilahnya musibah apa istilahnya azab ya yang kelima itu azab dari Allah jadi orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang keenamnya yang terakhirnya karena dia tenggelam di dalam apa maksiat jadi orang yang tenggelam di dalam maksiat itu akan menjadi pemicu orang tersebut kena syaitan Nah, sekarang kita akan uh, apa namanya membahas tentang kesurupan. Kesurupan itu uh, pertama orang kena gangguan jin sudah dalam kondisi kayak orang tidak sadar itu kesurupan yang di dalam bahasa Arabnya itu almas. Nah, di sini eh, ikhwan yang suka atau kadang-kadang menanganin orang yang kena seperti itu, pertama saya ingatkan jangan terlalu sok tahu, sok nafsiri, sok wah kadang-kadang langsung menebak. Ya. Yeah. Hal ini terjadi kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Satu. Terus kemudian al-ihraj minan nas, supaya menimbulkan kekaguman dari orang. Wah, doh hebat ini. Dia tahu dia. Ya. Dan tujuannya supaya laris, ya. Terus kemudian hendaknya hati-hati karena kadang-kadang gangguan penyakit fisik dengan penyakit ini itu mirip. Orang kena penyakit eh, orang yang kesurupan itu pusing-pusing. Tapi orang yang kena penyakit pilek, batuk ya juga pusing. Gitu loh. Jadi jangan terlalu latah ya cepat memfonis, wah ini kena ini kena ini. Ada kadang-kadang dengan cepat membuat kesimpulan, Pak, Bapak ini kayaknya disihir sama ini ini. Bapak punya musuh nggak ya? Ya punya Pak banyak. Itu. Coba Pak dihitung Pak. Siapa aja Pak? akhirnya bisa aja disasarkan oleh syaitan untuk menciptakan permusuhan. Padahal sejatinya dia bukan kena sihir, tapi ternyata kena ain. Nah, kan gitu. Karena ain juga mirip. Gitu. Kemudian yang kelima, ya, ada sebagian dokter juga ini nggak beriman sama sekali tentang gangguan-gangguan ini juga eh, nggak benar juga dan uh, beberapa orang kadang-kadang juga karena sedikitnya pengalaman sehingga membuat kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim, seorang tabib yang cerdik ketika mau mengobati hendaknya memperhatikan beberapa hal ya berikut ini. Ya, ada Sebetulnya ada 20, di sini kita sampaikan satu, an-nadhar fi naw'il marad. Hendaknya orang yang ingin meruqyah, mengamati betul-betul penyakitnya itu. Diamati betul, jangan cepat-cepat memfonis. Terus kemudian menganalisa sebab penyakit itu muncul. Tanya kepada orangnya. Karena betul Pak, pernah anak Masya Allah saking semangatnya meruqyah, anak ketika masih dulu ya eh, eh, mau meladenin sekarang total nggak mau saya datang langsung masya Allah menemukan pasien lagi eh, apa ngomeng itu apa lagi ngaco ngomongnya langsung Bismillah ngadep keblat saya ruqyah lama sampai capek baru istirahat baru terpikir saya Jangan-jangan ini kena obat ini. Eh, betul, <laughs> masya Allah. <coughs> ya Allah. Bar sudah pegel, sudah capek, anak baru nanya sama ininya, so ini keluarganya. Pak, ini ada eh, penyakit eh, zohir nggak? Maksudnya bapak? Mungkin dia stres, mungkin ini. Iya pak, ini sebetulnya Ya Kenapa Bapak nggak ngomong? Subhanallah. Ba'da Isya Pak sampai menjelang jam waduh. Lama. Ternyata ini stres ditinggal pacarnya sudah lama kecan, ke ketergantungan obat. Kalau obatnya habis pasti begitu. Ya Allah. Eh Mas pulang aja Mas. Pak tolong ya besok beliin obat. <laughs> Selesai udah. Nah itu. Adatul marid, tolong dianalisa kebiasaan eh, kebiasaan-kebiasaan orang yang sakit ini. Kebiasaan makannya, kebiasaan tidurnya, kebiasaan bertemannya, kebiasaan ibadahnya dianalisa dengan baik. Terus kemudian Jangan cuman ketika antum mengobatin orang termasuk merukia atau mungkin eh, apa namanya membekam dannya. Jangan cuman mengobatin penyakit itu saja. Kalau bisa dituntasin. Ya. Ya kadang ada orang pernah juga datang ke rumah eh, dengan berbagai macam alasan katanya anaknya kena gangguan. Anak SMP marah-marah nggak apa namanya nggak terkendalikan ya nah ini dari pengalaman itu akhirnya selalu saya tanyakan anak Nisa betul ini terus termasuk stres ya jadi stres nah stres itu akhirnya sampai terjadi pengendapan semacam air di otak yang membuat dia itu marah-marah sampai kadang-kadang lompat pergi lewat jendela dan yang lainnya. Betul, dibawa ke rumah sakit, disedot itu. Hilang, sembuh. Nah gitu. Makanya pengobatan itu yang benar adalah zahir batin. Ya ruqyah, ya tabib. Ya dokter. Makanya Nabi Ayub ketika Allah berikan obat disuruh sebagian kan disuruh menghentakkan kakinya Terus kemudian mukjizat keluar air, sebagian disuruh menginum, sebagian disuruh untuk mengusap tubuhnya. Nah, kan gitu. Terus hendaknya dia melihat betul-betul sebab atau alasan atau yang menjadi pemicu sakit ini apa. Itu antum per detail. Antum cari betul-betul apa yang menjadi menyedik dia itu sakit. Apakah karena memang gangguan betul. Kalau gangguan punya punya nggak sejarah-sejarahnya atau kebiasaan-kebiasaannya sebabnya ini ini ini. Itu antum teliti dengan baik. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya pengalaman. Ya. Pengalaman orang yang stres, mukanya ya. Orang yang stres itu subhanallah mukanya ceria bening. Ya. Apalagi ketagihan obat itu orang kayak orang sehat, tapi nggak bisa mengendalikan diri. Itu. Tapi ada yang stres kalau stresnya itu sudah sudah memuncak sampai ketagihan obat. Tapi kalau awal-awal stres biasanya murung, ya matanya sayup. Itu sama mirip dengan orang yang kena jin memang. Orang yang kena jin itu tatapannya tidak fokus. Terus mukanya sendu, sering ngelamun. Sama seperti orang stres. Gitu kan? Terus sering nggak fokus kalau bicara. Gitu kan gitu. Nah, sekarang kondisi-kondisi dia itu uh, ada kumat ya, istilahnya kambuh, kambuh. Kambuh itu bisa saja terjadi ketika saat azan atau dibacakan Al-Quran. Itu satu. Kambuh. Terus kemudian kambuh ketika saat dia itu ter terjaga, maksudnya bangun. Biasanya dia itu galau. Sedih ngelangut tanpa sebab. Itu ciri-ciri orang kena jin. Kalau orang sedih karena motornya hilang wajar. Apalagi dia ngelamar ditolak. Sedih, wajar. Ini tahu-tahu lah sedih. Ya. Kenapa ya saya kok tahu-tahu hampa, kalau. Nah ini. Kemudian yang kedua, dia itu ingin menyendiri, nggak senang ketemu orang. Apa itu namanya? Apa? apa? Introvert. Iya, introvert. Iya. Pokoknya dia itu nggak nggak mau ketemu orang, mengurung diri. Itu tanda-tanda yang kedua. Tanda orang kena jin itu nggak mau natap orang, nggak mau banyak ketemu orang, dan kalau seandainya ketemu pun nggak nyambung, udah nggak nyambung. Diajak ngomong apa, dia ngomong apa, gitu. Ketiga, terjadi pusing yang lama sekali dan sering terjadi. Sembuhnya kadang-kadang tapi pusingnya sering. Ya. Tapi ini juga mirip. Bujangan itu paling sering penyakitnya pusing. Analisanya gampang. Kenapa bujangan itu sering pusing? Karena pengendapan mani yang berlebihan itu akan lambat laun masuk otak bersama oksigen sehingga membawa pusing. Makanya eh, bahayanya mani kalau tidak dikeluarkan, makanya di sini pentingnya menikah. Itu satu, membuat pusing yang sangat keterlaluan. Kemudian akhirnya menimbulkan serba tidak gairah dalam hidup dan termasuk nggak gairah makan. Itu yang bahaya. Terus badannya kurus, lemah. Walaupun sering olahraga, walaupun itu tetap lemah. Nah nanti kalau dibiarkan dia akan condong kepada yang aneh-aneh. Itu. Malah eh, seneng sama anak kecil. Malah seneng sesama jenis. Itu. Makanya nikah itu faedahnya di situ. Kayaknya pernah eh, beberapa anak muda ngadu ke sini saya, Ustaz kenapa ya saya pusing terus. Eh, bisa nggak usah dirukiah sebelum anak rukiah coba antum nikah dulu ya ternyata setelah nikah sembuh pusing aja terus panadol masya Allah sekersek habis <laughs> ternyata itu makanya eh, karena itu tadi sehingga orang-orang sufi yang apa namanya Orang sufi itu kan untuk meniti karir tasawufnya melalui dua jalan. Jalan yang pertama dengan dikir sampai esteria. Dikir mereka pun dibagi menjadi empat tingkat. Tingkatan pertama dikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meningkat lagi menjadi dikir tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tidak apa sampai illallah la illallah la illallah la illallah la itu itu dan caranya begini, illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la. Karena harus ditumpahkan ke dalam hati sini. Eh, ya. gitu. Makanya saya sering anak singkat supi sumpak pikiran. Terus kemudian yang ketiga, ketiga sudah mulai dikir hakikat Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai tinggal huwa, huwa, huwa, huwa. Nah nanti terakhir dikir ma'rifat. Hu, hu, hu, hi, hi, hi. Sampai la ilaha illa anta. Eh, la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana, ana, ana, ana. Itu, saya, saya. Itu, tinggal saya dok. Iya, iya. Terus Kemudian yang keempat al-khumul wal kasal, tanda orang yang kena penyakit eh, eh, tadi torik eh, cara yang kedua meniti spiritual itu eh, dengan cara menyiksa diri. Makanya orang tasawuf itu ada yang nggak mau nikah, nggak ini karena nikah makan daging itu mengganggu hubungan dia dengan Allah. Ternyata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, talbisul iblis terhadap orang-orang yang seperti ini Akibat menahan dia hubungan suami istri tersebut muncul berbagai macam penyakit. Itu. Ada yang pertapa, ada yang ini, masya Allah. Bahkan ada yang eh, menghinakan diri di depan manusia supaya dihina tapi tetap dia terima hinaan itu karena ingin menumbuhkan ikhlas kepada Allah. Ada yang di kalungin pakai kalung kelapa disuruh keliling nanti kalau ada orang yang menghina malah dikasih kelapanya ini kayak ospek ya hmm. Terus yang keempat adalah al-khumul wal kasal. Jadi tanda orang kena jin itu kena malas, apa-apa berat dan pikiran itu melayang. Apa ya? Pikiran melayang ya? ngelamun, ngelambiang ya. nggak fokus, sholat pun nggak fokus, kerja nggak fokus, sampai makan itu nggak fokus, ya. ada yang diambil apa, yang dimakan apa nggak nyadar, itu. Terus yang kelima mulai terjadi nampak apa asor apa kesuruh apa eh, yang kejang-kejang Wattasyannut ya, kejang sambil teriak-teriak. Itu kadang-kadang maaf eh, dia itu seperti orang yang ayanan itu ya, dipegang orang lima nggak kuat. Selanjutnya adamul i'tina bil nadhafah. Ini yang nampak. Orang yang kena gangguan jin biasanya tidak menjaga kerapian dan kebersihan. Bau badannya jarang mandi. Paling paling nggak suka mandi. Jadi tanda-tanda orang yang kena jin itu nggak suka air, nggak seneng air, mandi males. Tapi kalau sudah di kamar mandi nggak keluar keluar, main-main aja air. Tuh, ini terus bau badannya ya keringatnya khas, ada khas ya. Jadi Bau keringatnya orang yang kesurupan dengan orang gila mirip. Ya, mirip. Namun tanda-tanda ini juga kadang-kadang tidak nampak. Nah, sekarang tanda-tanda ketika tidur. Perhatikan. Tanda yang pertama adalah al-kabus. Itu ya. Nah, itu ya. Kalau lagi tidur apa itu namanya? Ya? Ya? Gigit-gigit ya. Itu. Ya. Terus kemudian sering melihat mimpi yang aneh-aneh. itu. Kadang tahu-tahu melihat kucing, lihat anjing, lihat ular, atau tiba-tiba masuk toilet, masuk kandang sapi. Ya atau masuk gedung nggak bisa keluar itu udah bahkan orang itu kalau masuk gedung terkurung itu rata-rata gangguan jin dari kiriman sihir oleh kebanyakan para ulama yang suka apa namanya meng, apa namanya mengobatin itu sering mimpi masuk toilet itu udah ya yeah. Nah yang ketiga sering tidur tapi ketawa. <laughs> ah itu. Ya, ada Anda temukan nggak? Ada beberapa orang ketika tidur ketawa. Nah, kalau ada orang yang sedang tidur ketawa itu rata-rata kena jin. <laughs> eh tidur. Ketawa sendiri ya. Sekarang hadirin sekalian, kapan jin itu mulai berproses bisa mempengaruhi manusia? Secara umum tadi nomor satu ketika saat marah yang sangat satu, kedua saat ketakutan yang sangat, Ketiga saat sedih yang ini gembira yang sangat. Kemudian yang keempat saat lalai yang sangat. Yang kelima dikuasai nafsu ini syahwat. Dan biasanya orang itu ganggu jin. tentang tepatnya rumahnya macam-macamnya. Allahu a'lam bishawab. Oke, saya kira nah sekarang nampaknya anak nggak bisa menyampaikan sihir kecuali gini aja. Sihir saya percepat. Pak, sihir di dalam Al-Qur'an dan sunnah kita tidak ingkari bahwa ada. Ya. Dan sihir itu uh, ada yang menyebabkan orang itu kufur. Sehingga Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kemudian sihir itu juga bisa membunuh dan sihir di Indonesia itu nyata yang sering saya singkat dengan STMJ santet tenung magic jengges STMJ. Ada namanya santet Sabtopati. Sekali dikirim pasti mati. Itu dan dukun-dukun berkeliaran di kita. Makanya antum jaga dengan baik diri antum, anak istri antum, keluarga antum. Kenapa? Karena Rasulullah aja kena. Iya enggak? Rasulullah aja kena. Siapa yang jamin? Cuma kenapa Rasulullah cepat sembuh dan ditolong oleh Allah? Karena punya wikoyah. Wikoyah, perlindungan inilah yang harus kita miliki. Termasuk ruqyah, ya. Ruqyah, ya. Dan saya anjurkan masing-masing itu latihan ruqyah. Gak ada tukang ruqyah, malah Ana itu tidak suka ada yang katanya ahli ruqyah. Pertama, kelemahannya ahli ruqyah. Seakan-akan ada suatu kelebihan pada dirinya. Padahal masalah ruqyah itu sama aja. Malah, kalau antum lihat ketika zaman Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri juga meruqyah. Orang nggak manggil Rasulullah. Tar dulu ya, saya panggil Rasulullah. Enggak. Terus kemudian yang kedua, orang kalau sekarang nampak <clears throat> berobat ke situ sering sembuh. Kemudian orang banyak kagum, muncullah benih-benih ucup yang tidak berasa. Dan bisa saja itu termasuk talbisul iblis, penyesatan iblis. Kenapa? Karena bisa saja sembuhnya itu bukan karena ruqyahnya yang manjur, tetapi kudaan syaitan. Antum pernah mendengarkan cerita Barseso? Yang diberikan keahlian ruqyah, yang diajarkan doa-doa ruqyah oleh iblis setan yang mengganggu dia kan? Ternyata yang nyuruh ya setan-setan itu juga, ya otomatis ketika dibacakan bacaan itu keluarlah. Ternyata itu kudaan sampai akhirnya Barseso menghamili perempuan karena takut terbongkar dibunuh yang akhirnya Subhanallah dengan berbagai macam usaha setan itu akhirnya kebongkar, diadililah, digantung. Pada saat digantungan, setan pun masih datang berseso. Mau nggak kamu saya bawa kabur, terbang? Selamatkan supaya kamu punya kesempatan untuk tobat. Mau. Mau nggak syaratnya satu saja. Kamu sujud sama saya. Akhirnya sujud dibawa terbang enggak, dilepaskan enggak, akhirnya mati di atas gantungan dengan apa? Dengan membawa dosa berzina, menghamili, membunuh, syirik, sujud kepada iblis. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya kadang-kadang digunakan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk istiktharul mal, mencari kelebihan harta. Hadirin sekalian, kita harus bedakan antara boleh mengambil opah dengan kita pasang tarif untuk ruqyah. Beda nggak? Bedanya seperti ini, antum masya Allah pinter servis komputer. Tapi sekarang ini nggak punya tempat untuk servis komputer dan juga nggak punya stand untuk buka servis komputer. Bahkan masya Allah profesi antum sekarang ini malah apa? malah jualan buku. Atau mungkin antum jadi guru. Eh, kebetulan antum main ke rumah teman. Mas, komputer anak saya rusak mas, tolong mas di servis mas. Antum servis, takduk takduk selesai, antum dikasih duit. Beda nggak? Antum buat setan, sewa tempat, pasang servis komputer. Beda nggak? Beda. Ini dengan itu. Dan yang lebih bahaya, Pak. Setan itu masuk, kan kita tidak ngerti. Dan masuk setiap saat, rukyah kepada ustadz bisa saja sebulan sekali, dua kali, tiga kali, paling banyak. Malah kadang-kadang sedang berjalan menuju ke rumah ustadz, setannya keluar. Wah di Rukiah Ustadz Alhamdulillah bu sembuh Eh keluar dari rumah Ustadz 5 kilo 4 ini Hah, kumat lagi. Iya masuk. Malah mungkin saja ketika berangkat, wow kesurupan. Masuk rumah Ustadz, ketika di kapura rumah, saya tanya keluar. Ngopi. <laughs> Ah, ngopi gue, tunggu. Dan <laughs> gitu. Setannya keluar. Masuk ke rumah Ustadz di Rukiah, sembuh. Setannya nongkrong di depan. Nanti keluar, masuk lagi itu. Tapi kalau antum ruqyah sendiri, ya, tiap hari pagi dikir pagi sore setelah sholat antum baca ayat kursi setiap makan minum baca bismillah kerja apa ya bismillah insya Allah sembuh nah kalau antum meruqyah terpaksa meruqyah orang ya karena memang kata Rasulullah SAW eh, khairun nasi anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia orang yang bi manfaat untuk manusia kata Syekh Nasruddin Albani termasuk memberikan manfaat lewat ruqyah kalau antum melihat orang kesurupan atau kena gangguan jangan juga nunggu dia minta ruqyah apalagi suruh datang ke rumah antum pakai pendaftaran setannya sedang kegedean di dalam tubuh dia. Antum langsung rukyah di mana aja. Rukyah langsung. Ya. Itu sama dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Nah, syarat orang merukyah pertama khusnul i'tiqad, hendaknya keyakinannya baik. aqidah ahli sunnati wal jamaah. Makanya kalau ada tukang rukiah atau tabib atau apapun, akidahnya penuh dengan kesyirikan, kebitahan kalau seandainya sembuh, ketahuilah itu adalah tipu muslihat setan buat dia. Kemudian yang kedua, hendaknya ikhlas karena Allah. Dan ini tidak mudah. Terutama ketika membaca. Butuhkan ikhlas. Ya. Kalau sekarang karena tarif baru baca A'udzubillah rajim aduh ini kayaknya pahit nih orang kayaknya nggak gede udah nggak udahlah nggak usah lama-lama nah, udah nggak ikhlas dan ikhlas itu lembut pak masya Allah ria itu lembut coba bayangkan sekarang ada orang ngaji semangat termaji ternyata ada target calon akhwatnya ngaji di situ lembut ada orang bertahun-tahun sholat di belakang imam Masya Allah. Ternyata ngadem karena ada AC. Itu. Di belakang imam. Ngadem. Niatnya ngadem karena ada AC-nya. Yang lainnya nggak ada di kanan. AC-nya cuma di imam dok. Niat. Innamal a'malu bin niat. Terus kemudian hendaknya orang yang meruqyah itu orang yang taat kepada Allah dan jauh dari maksiat. Terus yang kelima hendaknya ketika meruqyah menjaga kesucian dari hadas besar kecil. Keenam, hendaknya orang yang meruqyah itu terpercaya menjaga aib orang. Karena apa, Pak? Maaf. Setan itu, jin, ketika kesurupan itu berbicara rahasia-rahasia rumah tangga. Saya nyurupin si perempuan ini karena sering digebukin suaminya lo kan? Waduh. Ya, antum siarin ke sono-sono. Jangan. Ngomong kadang-kadang, wah, wah ini saya betul-betul kasihan sama perempuan ini. Karena perempuan ini sering dikhianatin suaminya, selingkuh berkali-kali. Nah, ya tuh. Dan benar Pak, kebanyakan benar. Bahkan di antara metode untuk mendapatkan alat sihir, kita mendapatkan informasi dari jin yang dikirimkan tukang sihir. Dan itu banyak benernya. Mana ini sihirnya? Di sana, di depan rumah. Coba dibongkar di sebelah pintu. Benar dibongkar ada. Pernah saya merukyah orang sedang haji, ya. Subhanallah dari mulai tanda-tandanya mau masuk Mekah sudah ngaco. Ini orang awalnya nanya aja, anak kira normal. Loh kok makin dekat Mekah makin ngaco pertanyaannya. Terus kemudian masuk ke apartemen mau lempar jumroh jatuh dia. Terus jatuh eh, apa namanya teriak-teriak tolong batunya ambil batunya ambil loh apaan batu lempar jumroh saya ambil masih juga ngomeng-ngomeng wah terus kita bawa lagi ke apartemen ternyata dia itu bawa batu kolbuntak dan saya lucutin semua nggak ada ternyata batunya diletakin di sempak <laughs> ya Allah coba bayangin itu ketahuannya dia telah sadar sadar diambil kasih istrinya ambil dari istrinya bu apa coba setelah itu anak ambil sembuh dia. Saya rupiah sembuh dah. Sampai selesai. Pak, tolong Pak, batu itu jangan dibuang ya Pak ya. no kenapa Pak? Pak, batu itu nyewa dari kiai Pak. Jadi per kontrak dia kerja bayar ke kiai itu dua juta setengah. Coba, batu kol buntek. Gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini harus jaga rahasia. Terus kemudian betul-betul tukang rukyah harus ahli menganalisa penyakit. Jangan latah. Wah, wow, kena ini, kena ini. Jangan latah. Dan jangan gampang menginformasikan. Sehingga orang sedih dulu, nuduh dulu. Wah ya pak, memang tetangga saya ini pak kurang ajar pak, ganggu saya. Sihir ini dari pak, sihir ini kayaknya dari ponakan bapak yang mau warisan itu. Wah iya pak, bener pak. Akhirnya musuhan sama ponakannya. Anehnya yang dituduh itu orang yang ngaji yang nggak mungkin sudah paham sihir itu nggak boleh ini dituduh juga supaya musuhan karena setan itu ingin menciptakan permusuhan. Hendaknya seorang yang meruqyah itu betul-betul ikhlas ya, betul-betul dia itu tulus tanpa pamrih. Terus kemudian yang diruqyah, hendaknya ketika diruqyah tidak hendaknya meyakini yang memberikan manfaat mandorat kecuali Allah. Loh, jam berapa Pak? Subhanallah, banyak banget. Eh, jam setengah sepuluh? Ya Allah, banyak kelebihan ya. Nah, saya ingin uh, percepat dengan uh, ini penyakit ain, ya. Saya akhiri penyakit ain. Ain itu penyakit Kata Rasulullah SAW, "Lau kana syai'un sabiqun bil qadar la sabaqathu al-'ain." Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Tapi nggak ada. Dan ain itu sudah terjadi pada zaman dulu. Bahkan jin pun bisa kena ain. Artinya jin itu bisa memberikan pengaruh ain. Rasulullah SAW aja hampir kena itu wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun dan itu dari sifat hasud jadi para ulama mengumpamakan seperti Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab hasud itu seperti ular berbisa saking beratnya sampai mengeluarkan bisa dan ketika menggigit mengenai orang tersebut dan gigitannya lewat mata. Makanya hati-hati menghadapi orang hasut. Satu untuk menghindari supaya tidak penyakit ain. Ketika antum melihat orang mendapatkan nikmat, kul masya Allah, la quwata illa billah. Terus kemudian yang mendapatkan nikmat jangan suka pamer dan jangan suka cerita di depan orang penghasut. Ya. Sering-seringlah berlindung kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil qad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jangan mengadakan permusuhan dengan orang yang hasut. Antum sabar mengalah. Karena kalau antum ladenin penghasut, nanti dia hasutnya kumat, maka memandang antum dengan pandangan penuh hasut, kedengkian dan kebencian bisa mengenai antum. Terus kemudian kalau kena, kita harus menuduh siapa yang berpotensi kira-kira yang menimpakan pandangan itu ke orang yang kena penyakit. Kalau sudah kita dapatin orang yang bisa dituduh. Dan ini hak dan termasuk sunnah. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk cara mengobati penyakit ain, suruh menuduh siapa yang tertuduh di antara kalian. Salah Sahal bin Hanif pernah kena. Ketika mandi dengan salah seorang sahabat. Ketika membuka pakaiannya, saya tidak pernah melihat tubuh yang kulitnya amat baik kecuali hari ini langsung plek jatuh dibawa ke Rasulullah adakah di antara kalian yang ingin membunuh saudaranya siapa yang melakukan ini kemudian ngacung disuruh oleh Rasulullah SAW datang caranya memandikan uh, Rasulullah SAW mengatakan kalau disuruh untuk uh, eh, basuh basuhlah caranya Antum ambil bejana, bejana tersebut tidak boleh nempel tanah. Ya. Yeah. Ima kita kita angkat, ya, yeah. kita pegang. Terus kemudian uh, ada nggak agak bejana agak lebar? Hmm, nggak ada, nggak ada ember. Ya udah, ya yeah. kita di bejana tersebut kita ambil air, ya. Airnya kita kumur, ya basuh tangan dulu. Terus kemudian kita kumur, semuanya kita tidak tumpahkan kecuali di bejana itu. Dan bejana tetap tidak boleh nempel tangan, Kumur, kemudian kita basuh, ya, tangan kiri dengan tangan kanan, kanan dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu siku kanan sibuk itu. ya kemudian setelah itu kita usap muka kita sudah selesai jadi kumurnya kita muntahkan di airnya basuhan tangannya di ini sikunya juga kalau memang kaki silahkan juga boleh Kemudian setelah itu airnya kita siramkan kepada orang yang kena penyakit ain tersebut dari arah belakangnya. Ya, caranya seperti itu ya antum madep sana tapi nggak anak siramin benar pulang masuk angin ya kita siramkan dari belakangnya ya cukup jadi seperti itu insya Allah sembuh kemudian hadirin sekalian untuk merukyah diri kita sendiri dengan cara seperti ini ya antum tiupkan dulu jadi tiupannya separuh ada ludah, separuh angin. Jangan ludah semua. Atau angin tok. Enggak. Kalau angin tok namanya niup. Kalau ludah tok namanya ludah. Setelah setengah ludah, setengah tiup. Ya. Terus kita baca. Imma suratul Fatihah kita usapkan kul a'udzu kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbul falak kul a'udzu birabbin nas, terus kemudian kita usap kepala dulu seperti ini, seluruh tubuh. Dan ini dibiasakan Rasulullah setiap malam mau tidur. Dan subhanallah Pak, setelah saya amati, tidak ada aktivitas doa yang paling banyak kecuali mau tidur. Antum lihat, mau masuk rumah satu dok, mau masjid satu dok, Allahumma inni a'udzu billahi al-azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim min syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaab rahmati sudah. Tapi tidur Masya Allah. Lihat doa mau tidur. Kenapa? Karena saat paling lengah adalah saat ketika tidur. Makanya Allah dan Rasulnya memberikan benteng doa paling banyak. Ya, sebelum tidur baca Allahu la ilaha illa wal qayyum terus amanar rasuluh setelah itu uh, dari riwayat Ibnu Mas'ud qul ya ayyuhal kafirun terus Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabatan wa rabatan ilaik wa la malja wa la manja minka ila ilaik Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya kemudian kita tidur bismika Allahumma amutu masih banyak juga termasuk doa. E, kafaratul majlis ini juga dianjurkan sebagai doa tidur. Oke. Kenapa? Karena saat paling lalai. Terus kemudian kalau memang dalam kondisi e, sakit di badan kita merasa pusing, antum pegang sambil membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, billahi wa qudrati min syari ajidu wa wahadir. Antum ulangi tujuh kali. Kalau lengan, begitu juga. Terutama orang-orang yang suka meruqyah. Kadang-kadang dia apa? Mengalami sakit. Ya, mungkin gangguan dari setan itu. Terus kemudian kalau kita apa namanya e, masuk ada perasaan tidak enak di kamar, Makanya dianjurkan untuk ketika masuk tempat baru membaca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Ini uh, cara untuk meruqyah. Kalau orang lain antum pegang kepalanya. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqma. Atau Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika Allahu yashfik. Caranya antum suruh dia ngadep kiblat. Kemudian kita pegang Sebab, benar. Ini kepalanya. Ya. Seperti ini. Kelihatan nggak? Lihat enggak? Terus kemudian antum bacakan di telinganya. Nah, tolong diperhatikan kalau saat memegang itu antum pindah-pindah. Karena apa? Karena jin itu pindah-pindah. Kenapa kepala? Karena memang jin itu pertama kali yang diserang kepala. Untuk menghilangkan kesadarannya, karena orang itu kalau sudah tidak bisa mengendalikan pikiran kesadarannya itu gampang untuk dilumpuhkan. Makanya kita pegang seperti ini. Ya. Nah biasanya dia pindah dan tanda-tandanya orang yang kena itu ketika antum bacakan ini bukan apa ya tanda-tanda yang uh, pasti ya kebanyakan itu sudah mulai reaksi uratnya itu berdetak kencang sampai sini sampai di lehernya gitu biasa sebelum dirukyah biasa tapi ulah mulai dirukyah ini kan biasanya ada urat di kepala itu itu mulai berdetak kencang terus mulai menegang Nah ini berarti orang itu kena. Nah kemudian dia biasanya pindah ke dada. Makanya dipegang dada. Oleh karena itu tidaklah merukyah laki kecuali laki, perempuan kecuali perempuan. Ya, saya tidak habis pikir ada seorang ustadz merukyah perempuan pegang-pegang. Yakin kalau sembuh ini yang nyembuhin setan. <laughs> Karena masih ya. ya. Makanya kalau seandainya antum rukyah perempuan dari jauh, ya. Kemudian biasanya juga dia tidak di dada aja, kemudian sesak dadanya. Terus kita pegang, biasanya ke perut, ya. Terus ke selangkangan, pindah-pindah terus. Terus kemudian ke kadang-kadang ke punggung. Kenapa ke punggung? Karena Rasulullah SAW mengatakan Inna syaitona yajri fi bani adam majrodam Setan itu berjalan dalam tubuh manusia bersama aliran darah Dan kebanyakan darah kotor manusia itu di mana? Di belakang Makanya di antara metode penyembuhan eh, sihir dan ke, jin adalah bekam diambil gitu. Ini eh, cara-cara eh, untuk menanggulangi penyegangguan tersebut. Fadhal. Mungkin ada yang tanya silahkan. Mudah-mudahan, aduh saya tadi mau pulang jam 8 sebetulnya. <laughs> Karena janjian es udah. Ada yang bertanya? Oke, kita baca pertanyaan. Gimana Pak? Dijawab atau pulang? Jawab, jawab. Eh, bener nih? Iya. Yang belakang? Setuju? Gak apa-apa, terus terang aja. Kalau pulang juga senang saya. Ustadz saya sering ketindihan. Nah, iya betul. Ketindihan ini ada dua macam. Ada gangguan fisik. Biasanya orang itu kalau stres, tegang, atau tidur di tempat yang sangat panas atau sangat dingin, biasanya tindihan. Kalau tidak itu semuanya, kebanyakannya gangguan jin. Artinya antum tidak dalam keadaan stres. Orang kalau stres kena, Lina. Hmm, karena apa? Stres. Gitu. Sering orang stres itu. Terus kemudian orang terlalu capek. Juga tidin bisa. Nah, tadi antum kedinginan itu juga bisa tindin kedinginan atau panas sampai pengap tapi kalau empat empatnya ini tidak itu kemungkinan besar gangguan tanda-tanda gangguan ya tadi boleh terus kemudian merasa dia itu mau bergerak tapi nggak bisa bahkan maaf dia itu kadang-kadang melihat orang sekitarnya Lihat, tapi nggak bisa. Itu. Itu gangguan. Malah dalam keadaan di rumah, tapi rumahnya itu kok rame. Ketika sadar nggak ada orang. Nah itu juga gangguan. Saya terus terang, kenapa saya mengatakan ini? Karena semua dari pengalaman. Saya keluar dari dunia perdukunan saya itu hampir 2-3 tahun. Betul Pak? Saya jujur aja dulu sejak kelas 2 SMA itu sudah mulai cari ilmu macam-macam itu. Itu ketika proses ya karena anak dulu belajar mulai belajar akidah ini itu saya sering tidur tapi nggak bisa bergerak melihat orang ketika sadar orangnya nggak ada itu itu gangguan sampai alhamdulillah Terus saya bersabar memerangi ini, akhirnya Allah hilangkan. Ya, syaitan. Makanya apakah perlu diruqyah? Nah kan? Jangan selalu perlu diruqyah, nyari ustadz ini. Apakah perlu ruqyah gitu ya? Antum usaha sendiri. Pokoknya gini Pak, antum merasa sakit nggak merasa sakit, meruqyah tiap hari itu nggak aib, nggak salah bagian sunnah. Termasuk sunnah-sunnah yang mulai banyak dilupakan manusia adalah orang meruqyah diri sendiri dan kepada keluarganya. Coba Rasulullah ketika sakit, siapa yang meruqyah? Aisyah. Dengan tangannya Rasulullah untuk tabarrukan dengan jasadnya Rasulullah diusapkan. Itu ya. Adapun amalan-amalan yang tadi saya sampaikan kepada antum ya usahakan. Perkara subat lebih disukai daripada maksiat bid'ah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang lain yang menebar subhat dan ya ini apakah mereka termasuk jin dalam bentuk manas, manusia? Ikhwan sekalian, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dulu ada atau ada athar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya Dulu ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman di bawah tanah dan suatu ketika akan mengajarkan Al-Quran kepada manusia, padahal itu bukan Al-Quran. Itu. Dari sini hadirin sekalian, setan itu bisa menjelma, jin bisa menjelma kepada bentuk-bentuk orang yang mengecoh lewat perdukunan. Ya. Dan di akhir zaman akan muncul itu. Ustaz saya mau nanya Biasanya saya setiap tidur selalu ketawa sendiri Nah ini sama nih Dan sering gampang melamun no. Kemudian ketawa-ketawa sendiri Loh Kemudian saya orangnya gampang emosional Pas kena nih Antum harus diruk ya Ya Selain itu jika saya mendengarkan murattal Quran mendadak sesak Betul Mun, Ingin muntah semua tanda-tanda ini uh, saya sarankan pertama antum terus dekat dengan Al-Qur'an. Pertama memperbaiki akidah, terus kemudian dekat dengan Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an dan jangan lupa zikir pagi sore serta zikir uh, menjelang tidur. Sambil terus apa namanya? Uh, meruqyah diri. Ya, kalau ada orang-orang dekat yang bisa meruqyah. Karena kadang-kadang maaf Sebagian orang yang kena itu tidak bisa mengendalikan diri, butuh bantuan orang. Ya, butuh bantuan orang. Assalamualaikum mbak Ustaz Bagaimana hukumnya hipnotis Karena tidak jarang saya Diminta tolong untuk Menterapi Dengan kemampuan hipno Yang dulu pernah saya pelajari apa kemampuan ini boleh dikuasai dihilangkan saja antum hilangkan ya eh, Ibnu ini ada kemungkinan besar kita itu dibantu oleh jin tanpa sadar ya ada pengobatan-pengobatan terapi yang wajar yang ilmiah ya kalau subhat seperti itu antum hindarkan sampai antum mendapatkan kejelasan bahwa ilmu itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, maka silakan. Kalau tidak, butuh dalil. Contoh ruqyah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam konteks kok bisa orang kena gangguan ini dibacakan surat Al-Fatihah kok hilang? Gak ada dalilnya. Makanya imma ilmiah atau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya harus ilmiah. Kalau nggak ilmiah harus ada dalilnya. Kalau nggak ilmiah nggak ada dalilnya berarti apa? Khurafat. Itu. Bagaimana cara untuk mendakwahkan atau menentukan tauhid kepada keluarga khususnya orang tua agar Ya tidak bisa satu kali dua kali Pak. Ya cara yang pertama. Antum coba diskusi dengan lemah lembut kepada orang tua antum sesuai dengan kemampuan akal akal dia. Kemudian kalau kita bicara dengan cara-cara yang sederhana, jangan ruwet, jangan uh, terlalu ruwet, susah untuk dipahami Kemudian yang ketiga masuklah dengan hal-hal yang biasa dia bisa terima. Masuk lewat sholat, masuk lewat apapun atau masya Allah antum aja aja bahas, bahas masalah kul huwallahu ahad kul a'udzu fark dan faedahnya. Setelah itu bisa masuk kok. Mengingat orang tua saya masih ber ber ini apa ya duniawi ya semua orang tua yang awam seperti itu. Jika bisa melihat hal-hal aneh apakah termasuk gangguan? Gangguan. Antum jangan anggap kelebihan. Gangguan. Dikasih indera keenam. Indera keenam apa? Gangguan. Indera keenam. Indera keenam ya indera eh indera sama ya gangguan, Pak. Normalnya manusia cuman punya indera lima, lima. Ayah, yang lainnya adalah nggak wajar penyakit. Kemudian masa sih antum sendirian yang punya kelebihan yang lainnya ini cacat? <laughs> Iya kan harusnya kita coba buat teori balik. Yang lainnya normal, saya yang nggak normal <laughs> kan gitu. Cuma orang untuk memberikan apresiasi kepada orang yang cacat ini dengan bahasa dia sebetulnya nggak sakit. Cuman ini adalah indera keenam yang dikatakan penyakit apa? Biasanya endiko. Enggak, itu penyakit. Harus disembuhkan. Imam penyakit fisik ada saraf gangguan saraf di otak atau non fisik yang tadi gangguan jin. Ya. Mohon dijelaskan Ustadz ber apa ya? Member diri dari jin dengan cara me, apa ya material memberi membersihkan nggak paham saya tulisannya jelek Ustaz bagaimana cara mengetahui anak kecil balita yang diganggu oleh jin dan bagaimana cara merukiahnya antum jangan tersibukkan dengan bagaimananya antum tersibukkan dengan ruqyah anak antum ganggu nggak diganggu lindungi anak antum dengan zikir dengan Al-Quran ada nampak gangguan atau tidak nampak itu yang penting kadang-kadang orang tersibukkan dengan bagaimana saya kena enggak terus bentuknya kena kayak apa pak jin saya berapa nggak penting kalau jin antum cuma satu tapi akhirnya males ruqyah juga, bahaya buat antum. Tapi kalau jin antum ribuan tapi antum mengerahkan sebab-sebab untuk supaya tidak mendapatkan gangguan jin, maka itu akan hilang. Maka yang paling terpenting antum sudah kena atau tidak berupa sihir atau ain atau jin jin mana daerah Malang atau Surabaya jin Jakarta. Untuk apa antum mengetahui asal usul jin? Yang paling terpenting ditekankan oleh syariat Haba Ruqyah, penanggulangan. Sudah belum akidah antum kuat? Sebelum eh, belum eh, sudah belum antum tiap saat berzikir, sudah belum antum rutin istiqomah pagi dan sore, sudah belum antum tahajud, sudah belum rajin membaca Al-Quran sebagai wirid tiap hari. Nah ini yang harus kita sibukkan dengan itu. Sebelum tidur, aku sudah pikir belum? Itu yang paling terpenting. Demikian Pak, e, eh, silahkan yang bertanya tadi ambil hadiah. E, yang merasa bertanya, ya siapa? Oh. Eh? Iya, silahkan. Terus, ya. Yeah. Tanya, eh, tentu satu lagi sunnah yang ini saat sebelum tidur kita harus apa disunahkan untuk berwudu. Hmm. Karena itu saya pernah dengar faedahnya kita didoakan oleh malaikat. Andai kata di tengah tidur kita kita kentut atau gimana? Faedahnya bagaimana? Ustaz? Ya intinya perintah tidur itu untuk menjaga kesucian, perintah wudhu untuk menjaga kesucian nggak pengaruh. Karena apa? Jangankan kentut, tidur itu sendiri sebetulnya membatalkan wudhu. Tapi nggak mengapa. Intinya sunnah orang ketika mau tidur dianjurkan wudhu, kemudian membaca dikir-dikir, doa-doa, termasuk ta'awud tadi sudah nggak apa-apa. Dalam keadaan tidur, ya pasti, ya. Makanya kenapa kita dianjurkan membasuh tiga kali? Karena Rasulullah mengatakan, La tadri la yadri ahadukum aina batat yadu. Dia tidak ngerti tangannya ini nginep di mana. Pernah ada orang yang diberitahu oleh ulama, ngeyel, saya tahu kok letak tangan saya ketika tidur. Subhanallah. Pagi-pagi tangannya masuk ke anusnya. Akhirnya betul Sodaka Rasulullah SAW Ini adalah mukjizat Rasulullah Karena tidak tahu tangan ini Sedang di mana kena najis, kondisi kentut dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang penting kita awali dengan wudhu, zikir, tidur. Bahkan dianjurkan yang akhir adalah Allahumma inni aslam tu wajhi itu tadi. Karena siapa yang tidur kemudian baca itu ditakdirkan oleh Allah mati mati di atas fitrah. Itu ya. Demikian kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung dakwah Malang Maji dengan donasi di nomor rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan.